Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Bulan, Bulan, lihat itu Lihat yang ada di tiang itu, Bulan Sebilah pisau kecil menancap di dinding Disertai sebuah surat. Ada orang yang baru saja masuk ke sini, Bulan Entah siapa Mari kita baca suratnya, Neng Untuk aku kah? Aku tak akan berhenti sebelum mendapatkan kau, Neng. Tunggulah saja. Sebentar lagi, aku pasti menjemputmu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-10 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Neni Haryoko sebagai Neng, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Eli Burhan sebagai Dewi Pandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada akhir kisah yang lalu telah kita ikuti bagaimana Anting Wulan telah sampai di rumah Neng. Dan dalam waktu yang begitu singkat, keduanya menjadi akrab seperti mereka telah berkenalan bertahun-tahun lamanya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan Neng. lihat yang ada di tiang itu, bukan? Sebilah pisau kecil menancap di dinding disertai sebuah surat. Ada orang yang baru saja masuk ke sini, Bulan. Entah siapa. Mari kita baca suratnya, Neng. Untuk aku kah? Aku tak akan berhenti sebelum mendapatkan kau, Neng. Tunggulah saja. Sebentar lagi, aku pasti menjemputmu. Aneh, aku tidak tahu siapa dia. Agak mencurigakan. Pakai nancap-nancapkan belati segala. Eh, eh, eh, kau pernah lihat pisau belati ini? Belum pernah. Lihat saja baru sekali ini. Kau tahu siapa kira-kira orangnya? Tidak. Jangan-jangan siapa, nih? Masa diam saja ditanyai sama Akan? Ih, sombong. Mentang-mentang kamu cantik ya? Ush, jangan gitu. Aku takut, Ulan. Aku takut sekali. Siapa yang kau takutkan? Lelaki jahat yang menemuiku di sungai Cipunagara. Dia jahat sekali, Wulan. Aku takut. Jangan-jangan dia yang bakal datang. Jangan takut, Neng. Aku akan melindungimu. Benarkah? Kau mau melindungiku, Wulan? Kalau dia coba-coba mengusikmu, biar ku bacok hidungnya dengan pedangku ini. Ah, oh, kau... Kau bawa pedang? Kau seorang pendekar? Sedikit memiliki kepandaian untuk sekedar membela diri dan membela temannya. <laughs> kau seorang pendekar, Wulan. Uh, senangnya aku punya teman seorang pendekar. Malam itu, Anting Bulan menginap di rumah Neng yang sejak kematian suami dan kepergian bayinya, baru kali inilah ia merasa mempunyai teman kepada siapa ia bisa mencurahkan isi hatinya? Anting Bulan pun yang telah mengetahui latar belakang Neng dari cerita Eyang Kaliman merasa iba dan ingin sekali bisa membantu meringankan penderitaannya. sini suasananya sepi sekali ya Wulan. Tentu jauh berbeda dengan di kota. <laughs> Saya juga sudah terbiasa di tempat sesunyi ini, Neng. Oh iya, minumlah Wulan. Air jahe untuk penghangat tubuh. <laughs> Terima kasih. Ah, kau pandai sekali membuat air jahe, Neng. <laughs> kau suka? Belum pernah aku minum air jahe senikmat ini. Ah, masa Wulan? Sungguh. Apa sih rahasianya? Ah, tidak pakai rahasia kok. Seperti waktu dulu aku membuatnya untuk Akang. Kupilih jahe yang bagus, hmm? yang segar, lalu kubersihkan kulit-kulitnya, akar-akarnya, lalu kubakar. Kutumbuk, campur gula kelapa, lalu dituang air mendidih. Hmm. Sudah, begitu saja Wulan. Uh, tapi kadang-kadang campur garam sedikit saja. Tidak pakai rahasia kan? Iya, oh, barangkali kau sudah ngantuk ya? Belum, Neng. Kalau sudah ngantuk, tidur saja. Kalau dituruti, e, cerita tak akan ada habis-habisnya. Kau sudah ngantuk? Aku. Mm -mm. Wah, rasanya sanggup untuk melek semalam pun. Ah, oh, iya. E, ada yang sedang kau pikirkan? Ah, tidak, tidak ada. Iya, pasti ada yang kau risaukan. Ceritakanlah Wulan. Tidak. Mengapa? Tidak ada yang perlu diceritakan. Ya, baiklah kalau begitu. Jangan dipaksa. Mungkin kau masih merasa uh, masih merasa asing dengan aku. Ah, bukan. Bukan karena itu. Kalau begitu kenapa? Percayalah pada Neng Wulan. Anggap saja Neng yang orang dusun ini kakakmu sendiri. Bukankah umur Neng juga sedikit lebih tua darimu? Ah, baiklah. Tapi ah, Kau jangan tertawakan Wulan ya. <laughs> Percayalah, Neng tidak akan sejahat itu. Ceritakanlah apapun yang ada dalam hatimu yang membuatmu risau. <laughs> Neng, hmm? di saat-saat seperti ini, kadang-kadang Wulan ingat, ingat siapa Wulan? Ingat kakang, kakang Saka, saudara seperguruanku. Oh, Kau sangat mencintai kakang kamu itu? Uh, eh, eh, Ulan, Ulan sangat cengeng ya? Ah, tidak. Kau berlaku sebagaimana wanita pada umumnya, Ulan. Ya, aku memang sangat mencintainya. Kami seperguruan. Kami sama-sama dari kecil diasuh Eyang Wanayasa dan diangkat anak oleh Eyang waktu kecil. Aku pikir kami kakak beradik. Tapi akhirnya kami tahu bahwa kami berempat bukan saudara kandung. Hmm. Saat itu perasaanku terhadap kakang Saka memang sudah mulai lain. Makin lama makin kusadari bahwa diam-diam aku jatuh cinta pada kakang Saka. Uh, sekarang di mana kakang Sakamu itu Wulan? Jauh Jauh sekali. Ah, jauh sekali Kakang Saka kini berada. Takkan tergapai lagi oleh tangan-tangan ini. Tapi dia masih hidup kan? Dia masih hidup. Tapi hatinya sudah mati bagi bulan. Oh, dia tidak membalas cintamu. Bukan saja tidak membalas cinta Wulan. ia bahkan kini telah memusuhi Wulan. Kok bisa begitu? Karena kekasihnya tewas di tangan Wulan. Nah, kini kau telah tahu siapa aku sesungguhnya, Nek. Aku, aku seorang pembunuh. Nek, <laughs> ya, mengapa kau diam saja? sesuatu. Atau... Atau... Kau kecewa karena teman barumu yang kini tidur di rumahmu ternyata seorang pembunuh. Ulan. Iya. Selama ini kupikir, akulah wanita paling menderita. Kehilangan suami tercinta. Kehilangan buah hati tersayang. Tapi ternyata lebih menderita lagi dari aku, yaitu kau. Aku? Kau bilang aku lebih menderita dari kau? Iya. Ah, kau sama sekali tidak menganggapku sebagai pembunuh. Mungkinkah kau yang sebaik ini menjadi pembunuh? Aku sebaik apa, Neng? Kau bahkan baru sehari mengenalku. Hmm. Sehari ini sudah jauh dari cukup bulan. Sepertinya kita sudah saling mengenal lama sekali. Kau bahkan mau melindungiku dari lelaki jahat itu. Dan aku percaya kau akan lakukan itu. Terima kasih atas kepercayaanmu yang begitu besar padaku. Tapi kenyataan adalah kenyataan. Juga kenyataan bahwa Intan Pandemi, gadis cantik yang dicintai Kakang Saka, dan yang membalas cintanya telah mati di ujung pedangku. Wulan, Aku telah diajar oleh seorang eyang sedikit mengenai kehidupan ya, yang membuatku lebih bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Apa itu? Menurut eyang, kematian, jodoh, rezeki telah dituliskan jauh-jauh hari bahkan sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Seperti eh, kematian suamiku misalnya. membuat kau hidup itu hanyalah sebab saja. Begitu pula kematian Intan Pandini di tanganmu. Apakah kau mengendakinya? Ya, taruhlah kau mengendakinya waktu itu. Tapi kalau akhirnya kau sangat menyesalinya, bagiku itu sudah lebih dari cukup. Yang bilang, hidup adalah untuk hari ini dan hari esok. Dan bagiku, Kau tetap anting bulan sahabatku. Neng, hmm? bagaimana seorang adik memanggil kakaknya? Tete. <laughs> Begitu. Mulai sekarang, aku mau memanggilmu Tete saja. Ah, kok? <laughs> Kau lebih tua dariku. Dan rasanya, kau pun lebih dewasa. Ya, suka-suka kau lah, Wulan. Memang aku lebih tua, kan aku pernah bersuami dan beranak. Sementara aku, pacaran pun belum jadi. Ah, sekarang perasaanmu lebih lapang, kan? Selama ini, semua perasaan itu kupendam dan kupendam. Mm -mm. Dan menjadikan jalan hati yang bukan main beratnya. Lalu? Sekarang setelah kuceritakan semuanya, Lega rasanya. Terima kasih, Teh. teh, hmm? mengapa Teteh tadi katakan bahwa Wulan lebih menderita dari Teteh? Bukankah Teteh kehilangan lebih banyak? Ya, betapapun aku telah memiliki cinta. Juga harapan untuk masih bisa jumpa buah hatiku. Sedangkan kau... Ah, Wulan tidak kehilangan apapun. Kau patah hati bahkan diburu perasaan bersalah kan? Apa itu Wulan? Ah, seperti suara orang membuka pintu. Wulan, eh, kenapa pintu itu terbuka? Kita tadi bahkan sudah menguncinya. Ingat tidak? Iya. Uh, masih ingat. Kau telah menguncinya. Kau tetaplah di sini, Teh. Wulan akan memeriksanya. rupanya muncul Wulana. Di mana? Situ, dari pintu yang terbuka itu. Ah, terus? Terus dengan cepat sekali ia masuk ke arah meja sana. Ah, terus? Terus mengambil pisau kecil yang tadi kau taruh di sana. Terus cepat keluar lagi melalui pintu itu. Ah, coba, Wulan lihat di luar sana. Jangan, jangan. Kenapa? Ah, di luar sana gelap. Aku takut. kita di dalam sini saja. Ah, tak perlu takut. Aku takut kau ada apa-apa, Wulan. Jangan keluar. Baiklah kalau begitu. Ulan akan di sini saja menjaga teteh. Uh, yuk, ditutup pintu-pintunya. Ayo. Jangan lupa pasang palang pintunya. Tentu. uh, apakah orang itu nanti datang lagi? Kalau datang lagi, jangan khawatir. Biar Wulan yang menghadapi. Wulan tidak takut. <laughs> Wulan dilatih bertahun-tahun lamanya untuk menghadapi orang-orang macam begini baik dengan tangan kosong, dengan senjata, maupun dengan ajian-ajian. Wulan sering menghadapi musuh, bukan hanya seorang, malah kadang-kadang dikeroyok banyak orang. <sighs> Dan kau selalu menang kan, Wulan? <laughs> ya, kalau hanya menghadapi penjahat-penjahat biasa, hampir selalu menang. <sighs> Tapi kadang-kadang berhadapan dengan penjahat sakti, ya bisa kewalahan juga. Oh, Wulan, penjahat yang barusan keluar masuk sini tadi termasuk sakti atau bukan? Belum bisa ditebak juga, Teh. Bahkan agaknya dia menghindari kita. Mungkin kita bisa mengatasinya. Ah, baiklah, kita tunggu saja di sini. Iya, iya. Ah, iya. dan anting Wulan. Dan mari kita kembali ke kediaman Dewi Jampi yang mengalami kekalahan dari Jerang Sari dan Jerang Sawah. Sungguh nenek tak berguna aku ini. Dewi Jampi, Dewi Jampi. Sia-sia kau habiskan umurmu. Kenapa melindungi Intan saja tidak becus? Intan Padini. Kau baru saja mendapatkan aku sebagai pengganti orang tuamu, temanmu, bahkan gurumu yang akan memberikan semua yang ia miliki. Ah, kini tiba-tiba saja kau dirampas dan aku, si tua bangka ini, tidak sanggup melindungimu Intan Pandini. Oh, sia-sialah hidupku karena aku tak mungkin dapat mengalahkan jerangkong hidup. Ia begitu kuat, ia begitu perkasa dan begitu jahat. Bahkan, kalaupun aku berikan ramuan pemantek raga sekalipun, aku tak yakin ia akan melepaskanmu. Aku tahu betul siapa jerangkong hidup si keparat itu. Hari-hari Dewi Jampi itu dilanda kesedihan dengan perginya Intan di bawah jerang sari. Hari-hari bahagianya bersama Intan lenyap sudah. Lalu apa yang bisa kulakukan sekarang? Pohon jambu, kau telah menikmati kehadiran intanku yang penuh keriangan memetik buah-buahmu yang lezat. Lalu, apa katamu sekarang? Setelah Intan berada di tangan si monyet jerangkong hidup itu, aku akan menerjang sarang jerangkong hidup dan membawa kembali Intanku. Ah, melawan satu cindilnya saja aku sudah keok. Dewi Jampi, Dewi Jampi. Sungguh, kau sama sekali tidak ada gunanya. Kakang Kaliman. Ah, salam. Salam. Tidak biasanya kakang kemari. Aku ingin minta sedikit pertolonganmu. Tapi... Uh, apa yang bisa saya lakukan, kakang? Katakanlah, saya akan lakukan. Aku tidak tega mengganggumu. Kelihatannya kau begitu menderita. Eh, tidak, tidak kakang, tidak apa-apa. Mari, silakan masuk ke pondokku kakang. Terima kasih, cukup di sini saja Dewi. Di kebunmu yang begini asri dan indah. Ah, terima kasih kakang. Alangkah melegakan melihat kau selalu merawat alam di sekitarmu. Berjenis-jenis tanaman, berjenis-jenis bunga-bungaan, sayur-mayur, berbagai jenis tanaman obat. Air pegunungan yang jernih melintasi kebunmu. Dan ikan-ikan yang riang dan aman selalu bercanda di dalamnya Semuanya merupakan puji syukurmu kepada Sang Pencipta alam semesta. Setiap kali mendengar kata-kata kakak, setiap kali itu pula terasa sejuk. Seakan sebagian dari beban hati terangkat hilang. <laughs> Dewi, kesedihan apa yang kau rasakan sekarang? Tidak, Kakang. Kakang Kaliman telah menyempatkan jauh-jauh mengunjungiku. Masakan hanya mau menerima semua keluh kesah si Dewi Campi. Eh, kakang, apa yang Kakang perlukan? Adakah Kakang memerlukan suatu obat untuk menolong orang? Ricardo. Tapi kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Procol Sirup. Procol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Procol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Mengapa tiba-tiba Eyang itu mengunjungi Dewi Jampi? Apakah ia memerlukan obat untuk menolong orang seperti yang dikatakan Dewi Jambi? Mengapa keduanya kelihatannya sudah begitu akrab dan saling mengenal? Apa pula yang akan terjadi dengan Intan Pandini? Nah, para pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokol obat flu andalan, dan Kalpanak, pembasmi panu kadas, kurap, dan jamur kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.